Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Jimmy Mumu. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Margaret sebagai Candalagati, Wenda Lubis sebagai Gohruba, Aris sebagai Kewarta, dan pembawa cerita, Neni Sumardi selamat menikmati. yang lalu diceritakan tentang candala gati yang melarikan diri dari kejaran Goh Rupa dan anak-anak buahnya. Setelah beberapa saat candala gati berlari, akhirnya ia pun dapat diketahui bersembunyi di balik pohon besar oleh Goh Rupa. Perlahan, Goh Rupa melangkah mendekati pohon itu. Dan ketika ia akan menghujamkan pedangnya, candala gati sudah tidak ada di balik pohon itu. Kurang ajar. Kemana larinya wanita keparat itu? Oh, tidak mungkin. Dia tidak mungkin bisa lari jauh dari pohon itu. Oh, jangan-jangan ada orang lain yang membantunya. Eh, tidak. Tidak. Bagaimana mungkin di tempat seperti ini ada orang lain yang bersembunyi? Goh rupa jadi penasaran. Perlahan ia melangkah ke sisi lain. Tetapi baru saja ia akan membalikan punggungnya, Tiba-tiba di tempat itu telah berkumpul orang-orang yang tidak dikenalnya mengepung dirinya. Oh. Siapa mereka? Eh, kenapa tiba-tiba mereka mengepungku? Hei! Siapa kalian? Kenapa kalian mengepungku? Menyingkirlah, aku ingin pergi dari tempat ini. Tunggu dulu, Goh Rupa. Kau Kuarta? Iya, aku Kuarta. Kau heran? <laughs> Seharusnya kau tidak perlu heran. Karena aku memang sejak lama ingin menghancurkan tempat itu. Tapi syukurlah ketika tadi aku menyerbu tempat itu. Ternyata rumah itu sudah porak-poranda. Jadi aku tidak begitu kesulitan untuk menghancurkan yang lainnya. Ah, ah, ah, Tenang, tenanglah. Sebaiknya sekarang kau serahkan dirimu saja pada kami, pada warga desa Tamyang ini. Kami tak akan menyakitimu asal kau tidak melawan. Tapi kamu pun tak akan tinggal diam kalau kau melawan. Keparat! Aku tidak takut walaupun jumlah kalian cukup banyak. Jangan kalian pikir aku tidak mempunyai anak-anak buah. Anak-anak buahmu sudah tidak ada. Mereka sudah menyerahkan diri pada kami. Oh, benarkah? Kurang ajar. Nah, lebih baik sekarang segeralah menyerah. Cadalagati, kemarilah. Ada apa, Ki Warta? Bagaimana menurutmu? Apakah orang yang bernama Goh Rupa ini kita bunuh saja? Atau barangkali kau masih mempunyai keringanan? Bangsat ini jangan diberi ampun. Dia pun tidak lebih dari si tua gempang. Hampir saja tadi aku mampus dihujani anak panahnya. Hmm, jadi kau berniat untuk membunuhnya? Ya, bunuh saja. Dan anggap itu adalah balasan dari nyawa seorang kawanku yang terbunuh. Hmm, baiklah. Kawan-kawan, karena orang ini tidak mau menyerah, maka sekarang kita bantai saja beramai-ramai. Ayo! Ayo, ayo, ayo. Bantai saja. Ayo, ayo bantai, hajar beramai-ramai. Tunggu! Tunggu dulu! Uh, uh, uh, nyai, nyai Wulan? Iya. Kau tidak bisa bertindak main hakim sendiri, Kewarta. Kalau kau memang ingin menangkapnya, tangkap saja dan jangan dibunuh. Orang itu bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi walaupun begitu, ada satu pertimbangan. Kalian bisa membunuh dia kalau memang dia berniat membunuh kalian. Eh, eh, iya, iya, baik Nyai. Baik, baik Nyai Bulan. Nah, Kisana, apakah kau mau menyerahkan diri? Oh, tidak. Aku tidak akan menyerahkan diri sekalipun kalian semua akan mengeroyokku. Ayo, majulah kalian semua. Aku tidak takut. Lebih baik aku mati daripada harus menjadi orang tolol. Apakah sudah kau pertimbangkan masa-masa kata-katamu itu, Kisanak? lagi yang harus ku pertimbangkan? Semua sudah kerjakan. Sudahlah, Nona. Kau tidak perlu menasihatiku lagi. Aku tahu sampai sejauh mana kepandaianmu. Kalau kau memang ingin bertarung denganku, ayolah. Atau kalau perlu semuanya maju. Aku Goh Rupa bukan manusia pengecut. Berbeda dengan Ki Gempang. Dan sangat jauh berbeda. Kalian bisa melihat sekarang. Sekalipun aku telah kalian kepung, aku biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut sedikit pun terlintas di dalam hatiku. Nyai, aku rasa manusia ini jadi tidak waras. Lihat saja, dia tertawa-tertawa sendiri. Lebih baik sedih sergap saja. Tunggu dulu. Kita jangan gegabah. Kita tidak bisa bertindak sembrono. Apalagi kalau dia sampai tidak waras. Artinya akan sangat berbahaya sekali. Setan alas. Hei, eh, kau pikir aku sudah gila? Majulah kalian semua! <laughs> Aku masih waras. Aku masih mengenal siapa kalian semua. <laughs> Baik. Aku akan buktikan bahwa aku masih waras. Hmm? Ini, rasakanlah. Hiat! Dengan garang, Goh Rupa menerjang Candalagati. Melihat hal itu, Anting Wulan segera melompat untuk melindunginya. Hanya dengan sekali tepi saja, Goh Rupa pun tersungkur ke tanah. Dan pada detik selanjutnya... Maju! Bunuh! Hiya! Hiya! Warga desa Tamyang dan warga desa Kendang tidak sabar lagi menahan amarah. Mereka pun segera menghujamkan senjatanya masing-masing. Goh lupa menjerit-jerit kesakitan dan akhirnya Ceritan itu pun tak terdengar lagi ketika warga desa mencabut senjatanya masing-masing. Aku terlambat menahan mereka. Oh, sungguh malang sekali nasibmu, Kurupa. Tapi ya, itulah balasannya bagi orang yang bersalah. Uh, uh, Nyai, semua sudah beres kami selesaikan. Sekarang kami akan kembali ke desa Tamyang. Uh, uh, apakah Nyai juga akan ikut ke sana? Iya. Ayolah, Candala Gati perlu perawatan. Tubuhnya kelihatan lemah sekali. Oi kawan-kawan, ayo kita kembali. Ayo, oh, ayo, ayo kita kembali. Suasana di tempat itu pun kembali sunyi. Burung-burung mulai terdengar menyelandungkan suaranya. Setelah warga desa Tamyang kembali ke pondoknya masing-masing, Akhirnya, Anting Wulan pun berpamitan pada Kewarta. Kewarta, aku harus melanjutkan perjalananku. Masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Aku ucapkan terima kasih atas jamuan kalian di sini. Ah, ah, ah, Nyai, seharusnya kami yang berterima kasih. Nyai telah banyak membantu kami. Menurut kami, sebaiknya Nyai tinggal di desa Tamyang ini saja. Warga desa di sini butuh seorang pemimpin macam Nyai. Tidak, Kewarta. Aku hanya orang asing. Yang pantas menduduki pimpinan sebagai Rama Desa di sini adalah kau. Bukankah dulu pun ayahmu pernah menjabat sebagai Rama Desa di sini? Nah, aku rasa tidak ada salahnya kau menggantikan kedudukan ayahmu di desa ini. Entah, Nyai. Aku tidak bisa mengajukan diriku begitu saja sebagai Rama Desa di sini, kecuali atas permintaan warga desa sendiri. Percayalah, aku yakin warga desa ini akan mengangkatmu. Nah, Kewarta, sekarang aku akan permisi. Ba baiklah, Nyai. Sek Sekali lagi, terima kasih atas bantuan Nyai. Iya, sama-sama keluarga. Mari, Nyai. Setelah berpamitan dengan Kuarta, Candalagati, Kitarmat dan Laksmi, Anting Wulan kemudian segera melangkah meninggalkan desa itu. Tetapi ketika Anting Wulan telah sampai di perbatasan desa, tiba-tiba ia berhenti. Ia seperti merasakan ada seseorang yang tengah mengikutinya. Aku merasakan ada seseorang yang mengikuti langkahku. Siapa orang ini? Kurang ajar. Apakah masih ada orang-orangnya Ki Kempang yang berkeliaran di sini? Baik, aku akan berpura-pura tidak tahu. Anting Bulan terus melangkah dengan tenangnya. Ia masih membiarkan orang yang mengikutinya itu membuntuti langkahnya. Tapi ketika ia baru saja melangkah beberapa tindak, tiba-tiba orang yang mengikutinya itu menyapanya. Bibi Wulan! Siapa yang memanggilku? Aneh. Rasanya aku pernah mendengar suara itu. Oh, tiba-tiba saja dadaku jadi berdebar. Perlahan Anting Wulan membalikkan punggungnya. Dan ketika ia telah melihat siapa orang yang berada di hadapannya, Anting Wulan segera menjatuhkan tubuhnya untuk memberi hormat. Oh, ampun Gusti Prabu Purbaya. Maafkan hamba. Hamba sungguh-sungguh tidak tahu kalau yang mengikuti hamba itu adalah Gusti Prabu. Bangunlah Bibi Wulan. Jangan terlalu bersikap seperti itu. Aku tidak mau orang-orang mengetahui siapa aku. Bangunlah. Hamba Gusti Prabu. Kemana saja selama ini kau, Bibi Wulan? Hamba berpetualang, mengikuti kata hati hamba sendiri, Gusti Prabu. Hamba memang bersalah, telah meninggalkan kerajaan. Hamba menyesal sekali. Baru sekarang hamba menyadari kesalahan hamba. Sepak terjang hamba yang tidak terpuji. Manusia memang selalu ada hilafnya, Bibi Wulan. Tetapi kalau kita mulai menyadari, hendaknya kita harus cepat-cepat merubah kesalahan kita itu. Lalu bagaimana dengan anakmu sekarang? Anak hamba? Sejenak, Anting Wulan diam. Ia seperti merasa kehilangan sesuatu yang selama ini diingatnya. Namun ketika Prabu Purbaya menanyakan tentang anaknya, tiba-tiba saja terlintas kembali dalam pikirannya tentang bocah kecil yang dicintainya, yaitu Kayan Manggala anaknya sendiri tanpa terasa air matanya mengalir dari sela-sela kelopak matanya. Oh, Kayan, Manggala, kenapa tiba-tiba aku melupakanmu? Oh, sang yang aku. Ya, memang sangat menyedihkan sekali. Rupanya selama Anting Wulan berada di Gua Karang, tanpa disadarinya, ia telah melupakan anaknya sendiri anak yang sangat ia cintai. Kenapa tiba-tiba saja Bibi Bulan menangis? Oh, iya. Apakah ada sesuatu yang menimpa Bibi? Atau barangkali menimpa anak Bibi? Iya, Tuan Putri. Baiklah, hamba akan menceritakan peristiwa yang telah menimpa hamba. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang lembut, Anting Bulan kemudian menceritakan peristiwa yang telah menimpanya itu. Prabu Purbaya dan Cempaka nampak terpaku mendengarkan penuturan Anting Bulan, Dan tak lama kemudian... Jadi, anak Bibi Bulan telah diculik oleh muridmu sendiri? Benar, Gusti Prabu. Bibi Bulan, kalau begitu Bibi harus mencari kembali anak Bibi itu sebelum dirawat sampai besar oleh Lastri. Kasihan Kayan. Iya. Hamba memang akan mencarinya kembali, Gusti. Tetapi dalam pencarian ini pun memerlukan perjalanan yang cukup panjang. Karena hamba tidak tahu di mana sekarang dia berada. Dimanapun bersembunyinya Lastri, Bibi harus berusaha untuk mencarinya. Iya, kasihan anak Bibi. Kalau saja ia sampai dirawat hingga besar oleh Lastri, dia pasti akan menjadi orang yang jahat. Apalagi Lastri sangat dendam terhadap Bibi. Begitu juga dengan nenek Ranggis yang bersemayam di dalam hatinya. Iya. Hamba mohon doa Gusti Prabu dan Tuan Putri. Mudah-mudahan hamba dapat mencari kembali Kayan Manggala tanpa kesulitan apa-apa. Iya, doa kami berdua mengiringi Bibi Wulan. Jadi sekarang juga Bibi akan pergi mencari anak Bibi. Benar Gusti Prabu. Silakan Bibi. Semoga Sang Hyang Agung memberikan keselamatan untuk Bibi. Hati-hatilah Bibi Wulan. Iya Tuan Putri. Anting Wulan pun segera memberi hormat sebelum membalikan punggungnya untuk meninggalkan tempat itu. Setelah anting wulan melangkah pergi, Prabu Purbaya pun segera menarik nafas dan memandang kepergiannya dengan rasa iba. Kasihan sekali Bibi Wulan. Dia sepertinya banyak mengalami perjalanan yang pahit. Iya, kita doakan saja Kanda. Semoga Bibi Wulan dapat menemukan kembali anaknya dan dapat hidup dengan tenang. beberapa saat memandang kepergian Anting Wulan, Prabu Purbaya dan Cempaka istrinya segera meninggalkan tempat itu. Sementara matahari di atas nampak cerah dan burung-burung pun menyenandungkan lagu kehidupan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-34. Sampai jumpa.